<clears throat> Alhamdulillah, wa syukurullah. Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Di setiap sisi waktu dan kehidupan kita. Di dunia ini, barakallahu fikum, maka tidak sepantasnya untuk kita terlepas dari dua hal tersebut yaitu senantiasa memuji Allah taala dan bersyukur kepadanya jalla wa ala sebagaimana dalam salah satu hadis yang merupakan zikrun min adkar as-sabah wal masa. Zikir dari zikir-zikir pagi dan petang. Ketika di waktu pagi kita mengucapkan Allahumma ma asbahadi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, aku telah memasuki waktu pagi maka tidak ada satupun yang ada pada diriku berupa nikmat atau nikmat melalui salah satu dari hambamu, dari makhlukmu. Faminka wahdak. Maka tidak lain melainkan itu murni darimu, ya Allah. La syarikalak tidak ada syarikat bagimu, ya Rabb. Falakal hamdu walakal syukur. Maka bagimu ya Allah segala pujian dan syukur. yakni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memuji Allah taala dengan segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua barakallahu fikum dan memang kita tidak lepas sedikit pun dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan kita. Maka sepantasnya kita memuji Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya dan kita bersyukur dengan tahqiqul ubudiyah mewujudkan kemurnian ibadah kepada Allah taala dan menegakkan amalan-amalan saleh. Ma'asyiral ikhwah wal muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan insyaallah taala majelis kita dengan membacakan pertanyaan yang berikutnya dari kitab Al-Aqidatus Sahihah. Kitab akidah Islamiyah yang sahih yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pertanyaan selanjutnya berkata penanya mahia al-masuniyah. Apa itu al-masuniyah? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah al-masuniyah adalah جمع جمعية سرية يهودية يسمونها بالقوة الخفية أسسوها بادئ الأمر ضد النصارى لتعمل على تحريف أناجيلهم وإفساد أقاعدهم وأفكارهم وتشتت أمرهم بأنواع الخلاف والشقاق falamma ja'al islamu was'au dairataha liyuhituhu bi asyrakiha Masudiyah kata beliau adalah jam'iyatun sirriyah kelompok terselubung kelompok yang tersembunyi Yahudiyatun yakni dari kalangan Yahudiyah maksudnya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia yaitu kelompok Freemasonry atau Masonik. Ya, maka ini sering kita dengarkan dan saya tidak punya keahlian di dalam masalah ini, barakallahu fikum. Namun uh, dan saya kurang ya membaca terkait dengan kelompok ini. Akan tetapi kenyataannya para ulama kita membahas dan menjelaskan barakallahu fikum sebagaimana juga yang dinukilkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala yaitu beliau ambil dari kitab Tarikhul Jam'iyyat Sirriyah wal Harakatil Haddamiyah fil Islam yaitu uh, sejarah kelompok-kelompok terselubung dan gerakan-gerakan yang hendak merusak dan membinasakan Islam dan kaum muslimin. Nah, Barakalafikum Maka beliau menjelaskan bahwa Masuniyah ini, gerakan Masuniyah adalah gerakan terselubung Yahudi yang mereka namakan dengan kuatul khafiyah. Kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan rahasia. Yang asasuha badi al-amr. Yang mereka mendirikan pada awal pada awalnya tujuannya adalah Rib dan Nasara untuk melawan kaum Nasrani. Jadi ini tujuan utama awal didirikannya gerakan Freemasonry ini atau Masuniyah ini adalah untuk melawan kaum Nasrani. Ya, lita'lama ala tahrifi anajilihim. Yaitu di antara programnya adalah bagaimana merusak dan merubah Injil-Injil mereka. Yani kitab kitab pegangan mereka, yakni Injil. Wa ifsadi aqaidihim dan untuk merusak akidah-akidahnya kaum Nasara dan pemikiran-pemikiran mereka serta upaya untuk tasyattut amrihim, memecah belah urusan atau perkara mereka bi anwa'il khilaf wasyiqaq dengan segala jenis khilaf perselisihan dan perpecahan. Itu tujuan utama dari didirikannya gerakan Masumiyah ini. Falamma ja'al Islam, maka tatkala Islam datang, wasa'u dairataha. Maka mereka memperluas lagi program dan tujuannya. Naam, liyuhituhu bi asyrakiha agar mereka bisa mencakup dan meliputi kaum Nasara ini dan juga umatul Islam dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan jebakan ya untuk merusak, merubah kitab-kitab mereka dan merubah akidah serta pemikiran-pemikiran mereka agar tidak fanatisme dengan agamanya, dengan keyakinannya. Barakallahu fikum. Karena uh, mereka ini tujuannya adalah tujuan kemanusiaan, yakni menyatukan seluruh umat manusia ya dalam pikiran pola berpikirnya yang tidak diikat dengan keyakinan tertentu. Naam, barakallahu fikum. Iya, ada kemiripannya dengan kaum komunisme kaumiyah asyuyuyah, yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wal Yahudiyatul Alamiyah tamuddul jam'iyatil masuniyah birijalil fikir wad daha wal makr wa yulabbisuna wa yalbasuna likulli asrin labusahu al mulaim bal yalbasuna likulli ummatin wa syi'ab wa sya'bin wa baladin labusaha al-mula'im bal yadkhuluna ila kulli rajulin min madakhilihi wa adwaqihi al-khassa hatta yastati'u fitnatahu. Adapun kaum Yahudi internasional mereka kemudian berserikat dan membantu gerakan Masuliyah ini dengan mengutus orang-orang yang cerdik orang-orang yang cerdas, para pemikir-pemikir dari mereka. Enam, untuk kemudian masuk dalam komunitas-komunitas yang menjadi sasarannya. Enam, mereka berpakaian dengan pakaian yang menyesuaikan diri. Ya, pada awalnya barakallahu sehingga mereka bisa masuk dan merubah perlahan-lahan pola berpikirnya, keyakinannya dan seterusnya. Dan mereka masuk dari berbagai sisi, berbagai arah yang mereka bisa masuk di dalamnya untuk membuat fitnah. Nah, dan ini saya ketika menuntut ilmu di pesantren pernah salah satu guru kami mengatakan bahwa uh, misi daripada Yahudi dan kelompok Masudiyah ini ya mencangkok orang-orang pintarnya di setiap negara, orang-orang yang cerdas, pemikir, untuk kemudian dikuliahkan secara gratis, ya, di Amerika atau di London atau di tempat-tempat yang lain, ya, karena sebagian menyebutkan ini pusatnya adalah di Inggris, ya, kemudian menyebar di seluruh dunia. Nah, barakallahu fikum. Maka uh, beliau, yakni guru kami mencontohkan seperti di Indonesia Nurholis Majid, kemudian uh, tokoh Syiah di Indonesia Jalaluddin. Nah, itu di tempat atau di samping tetangga kamarnya ada orang Yahudi ya yang cerdas pemikir untuk kemudian di setiap harinya berdiskusi. Ya. Diskusi, diskusi, diskusi sehingga pola berpikirnya tidak terasa, berubah. Pulang ke Indonesia menciptakan berbagai hal-hal yang baru. Nah, ya, sehingga kita tahu bagaimana Dr. Khalis Majid pemikiran-pemikirannya. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, jilbab itu tidak wajib, jilbab itu adalah merupakan uh, adat daripada uh, Arab, orang Arab ya. Dan seandainya Islam turun di Amerika, maka adabnya adalah berjas. Itu diucapkan oleh oleh dia. Nah, bolehnya orang uh, wanita muslimah dinikahi oleh lelaki kafir dan seterusnya. Sehingga dia membuktikan bahwa anak perempuannya nikah dengan orang kafir. Ya, dari Inggris. Nah, barakallahu fikum. Maka ini program mereka. Ya, orang-orang yang cerdas, yang para pemikir-pemikir ini, khususnya dari orang-orang yang uh, apa filsafat ini, ini menjadi sasaran target. Ya, makanya banyak orang-orang yang memiliki akladiun yang diistilahkan dengan akladiun, cara berpikirnya berpikirnya orang-orang filsafat. Ya, makanya filsafat sangat ditentang dan dibenci dalam Islam. Ya, Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang berajal filsafat wajib dihukum. Oh, dihukum, dipenjara, kemudian dicambuk. Ya, sampai dia tinggalkan hukum filsafat karena hukum itu yang merusak keyakinannya. Ya, yang ujung-ujungnya semua agama sama. Tidak ada bedanya. Yang penting masing-masing bertuhan muncullah pemikiran ya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya pluralisme persamaan agama muncullah tokoh-tokoh Islam yang membuat seminar penyatuan agama di sana dan di sini ya dan ini pencetusnya di Indonesia adalah yang dikenal dengan Gus Dur nah yaitu bapak pluralisme nasallallahu salamata wal afiyah Nah, sehingga muncul kelompok lembaga yang disebut dengan JIL, Jaringan Islam Liberal. Ya, yang kemudian uh, membuat berbagai sensasi ya dalam perkara agama. Akhirnya orang-orang yang tidak paham dengan manhaj Ahlu sunnati wal jamaah, tidak paham dengan usul-usul ya dan kaidah-kaidah sunnah, mereka membuka peluang untuk berdebat dan itu terjadi. Sebagian mereka yang mengaku ahlus sunnah mengajak jil itu berdebat dan dilakukanlah debat di ruang uh, kampus secara terbuka dan terjadilah naudzubillah uh, caci mencaci. Nah, ini karena ketidakpahaman terhadap manhaj dan kaidah ahlus sunnah dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah yang melarang hal tersebut ya berdasarkan bimbingan para ulama sunnah. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ya mafsadatnya lebih besar. Ya. Dia peluang untuk mengungkapkan ya akalnya, logika-logikanya, ya cara berpikirnya sehingga orang-orang kampus para mahasiswa banyak terpengaruh karena mereka tidak punya dasar dan uh, tameng untuk ya memfilter hal tersebut sehingga mereka terpengaruh. Panas sallallahu alaihi wasallam ya akhirnya menyebarlah pemikiran-pemikiran liberal. Nah, ini semua barakallahu fikum adalah program Yahudiyah Masuniyah. Nah, sehingga terjadi perpecahan pada kaum Nasara, perpecahan pada umatul Islam dan seterusnya. نعم واليهودية العالمية تمد الجمعيات الماسونية fikr الفكر daha. maka mereka mengutus ya pemikir-pemikir yang kemudian menyusup di tengah-tengah umat ya di tengah-tengah masyarakat di seluruh negeri untuk kemudian menyebarkan fitnah ya qad wa qad hasalat i'tirafat katsirah fi awqatin mutafarriqah ilman bi anna al-masuniyah ujidat li khidmati ahdafil yahudil asyarirah. Naam, maka telah kita mendapatkan i'tirafat, yakni pengakuan-pengakuan yang banyak ya di tempat-tempat yang berbeda-beda, di waktu-waktu yang berbeda-beda bahwa Masuniyah ini dibentuk sebagai ahdaf al-Yahud ya untuk melayani bekerja sama dengan uh, Yahudiyah asyarirah. Ya, kelompok Yahudi yang buruk, yang jelek. Naam, menyatukan program mereka. Watashil amalia istilaihim dan untuk memudahkan proses ya perwujudan kekuasaan mereka ala ukulil qadah untuk menguasai akal-akal para pemimpin ya untuk merubah pola-pola berpikir mereka wa tahwiluhum ila ubay. Nah, bahkan merubah mereka untuk kemudian naudzubillah beribadah ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada akal-akal mereka. Mempertuhankan akalnya. Nah, Lalu kemudian mereka menerima ya kelompok Masudiyah ini wa dzalika intila'il makar al-masudi karena betapa besarnya makar tipu daya dari mereka ini wa syiddati 'alal qulub dan betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap hati-hati manusia. Naam, karena mereka punya logika, punya kecerdasan ya, menyampaikan logika-logika kepada manusia sehingga mudah untuk diterima. Naam, Barakallahu fikum. Lalu mereka masuk menyusup di bahkan di pemerintah-pemerintah kita, penguasa, ya, para hakim. Itu sasaran utama mereka. Ketika pemerintah berubah dan memiliki pemikiran seperti ini, maka hancurlah ya agama dan tidak ada agama. Nah, keyakinan beragama akan hancur barakallahu fikum. Karena penguasa-penguasanya sudah dirubah pola berpikirnya. Nah, dan sampai mereka menjadi titik sasarannya adalah di Bilad Al-Arabiyah, di negara Arab. Ya, pemerintah-pemerintahnya di lakukan pendekatan-pendekatan, undangan-undangan, seminar ini dan seminar itu, ya, diberikan tulisan-tulisan, ya, untuk kemudian merubah cara berpikirnya. Ya, ujung-ujungnya tidak ada lagi berpikir karena Islam, perjuangan untuk Islam, tidak. Tapi berpikirnya adalah perjuangan untuk umat manusia, ya, kemanusiaan bukan karena agama, bukan karena akidah. Dan itu yang terjadi hampir di seluruh dunia. Di saat-saat di zaman-zaman kita saat ini barakallahu fikum. Maka tanggung jawab kita semua, kewajiban kita semua untuk mengkanter hal ini, untuk berdakwah dengan dakwah yang hak, dengan dakwah yang hak, dakwah ahlus sunnati wal jamaah di atas manhaj para salafuna as-salih. Karena tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Terkait dengan agama Allah, um, dinul Islam ini, melainkan beragama dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Dengan pendahulu-pendahulu umat yang soleh. Dan khususnya dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Selain daripada itu barakallahu fikum adalah firaq wal iftiraq, perpecahan dan kerusakan, perselisihan dan perpecahan. Nah, walahum turukun khida' walahum turuku khida'i syu'ub idza lamma idza lamma sufihim al-ihsas يخطر الماسونية أو الامتعاض من حكمها المتهيب بها فإنهم يوعزون إليهم بإغلاق أي مؤسسة افتضحت بالماسونية ليقيموا على أنقاضها مؤسسة تحمل اسما آخر Jadi mereka ini kelompok Masuniyah ini mereka cerdik dan pandai melihat situasi dan kondisi. Ketika terasa bahwa di suatu tempat mulai tersingkap, mulai diketahui ya program dan langkah-langkah mereka ini, maka mereka merubah strategi. Ya, yaitu menginstruksikan kepada kelompoknya untuk kemudian merubah, menutup lembaga tersebut dan mengganti dengan lembaga nama yang lain. Kalau sudah mulai tercium, ya, mereka memerintahkan untuk dirubah, diganti namanya. Ya, supaya jejaknya hilang lagi. Nah, tetapi nama yang diganti itu wahia fil batin ainul masudiyah. Ya, sama, dia juga kelompok dari mereka liyubri al-mas'ul nafsuhu min wasmatiha. Tujuannya agar para penanggung jawabnya di lembaga tersebut tidak tertangkap atau tercium ya kedoknya. Nam, wa yaksibu sum'atan jadidatan li khidmatil yahud. Kemudian setelah itu mereka membuat lagi program untuk sementara yang program yang baru yang semuanya adalah tujuannya adalah sebagai pelayanan perwujudan kerjasama dengan Yahud. Waqad ja'a fil qarar al-mu'tamar al-masuniyah al-munaqid am tis'imi'a wa alf min al-masihiyah fi Baris anna ghayat al-masuniyah ta'sisu jumhuriyatin jumhuriyati ilmaniyah tattakhidu al-usuliyah wan naf'iyah asasan lil ittihad al-masuni jadi telah datang dalam muktamar mereka, ya muktamarnya kelompok Masunia ini pada tahun 1900 Masehi di Baris. Saya nggak tahu di mana Baris ini, Paris atau di mana? Wallahu alam. Ya, muktamar tersebut tujuannya Masunia adalah menetapkan bahwa tujuan gerakan Masunia ini taksis Jumhuriyatil Ilmadiyah yaitu membentuk ya republik sekuler. Ya, membentuk kelompok jumhuriyah ilmiah yakni sekuler dengan tujuan mencari kader-kader ya darinya untuk kemudian mencetaknya menjadi apa eh, penggerak-penggerak dari Yahudiyah Masuniyah tersebut. Nah, maka dari muktamar tersebut menghasilkan ya poin-poin di bawah ini. Wa min nata'ijihi al-qadimah di antara poin-poin itu yang pertama kata beliau dari muktamar tersebut tahriful kutubil al-muqaddasah. Ya, di antara tujuannya programnya adalah merubah kitab-kitab yang suci ya maksudnya kitab-kitab samawiyah dari kaum Nasara adalah kitab Injil yang asli dirubah, ya, ditahrif. Kalau Al-Quran, ya mereka rubah. Nah, lafad-lafadnya, tempat-tempatnya dirubah. Tetapi Al-Quran ada penjamin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimanapun cara dan gerakan mereka kerahkan dengan seluruhnya, ya, tidak akan bisa Al-Quran jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaganya sendiri. Nah, wa inna Allah lahafidun. Ya, sesungguhnya Allah taala benar-benar yang menjaga Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum sehingga kalau Al-Qur'an itu tidak bisa mesti akan ketahuan jika mereka melakukan tahrif perubahan-perubahan dengannya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjaminnya. Nah, dan terbukti untuk kitab-kitab yang lain telah mengalami berbagai taharif, yakni tahrifat, perubahan-perubahan. Nah, sehingga ada uh, perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan seterusnya barakallahu fikum eh, itu menunjukkan perubahan. Nah, wal abath bitafriqil adyan wal jamaat juga Tujuan mereka selain merubah kitab-kitab yang suci, bermain-main untuk memecah belah agama ini dan memecah belah kelompok-kelompok dan menyuluh api peperangan dan permusuhan di antara umat-umat ini. Nah, maka itu tujuan utamanya para fikum. Wa min nataijiha fi awwali ahdil Islam. Itu dulu ya, sebelum Islam. Ya. Jadi kita tahu awalnya itu memang untuk menentang An-Nasara. Ya. Tetapi setelah datangnya Islam, ya, maka mereka juga punya program. Di antaranya adalah pada awal Islam program mereka satu amalul muamarah amalul muamarah liqatlil khalifati tsani Umar bin Khattab radhiyallahu taala yaitu aksi ya konspirasi untuk membunuh khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini terwujudkan. Ya. Umar bin Khattab dibunuh ya oleh seorang yang bernama Lu'lu. Ya, Abu Lu'lu. Naam, al-Yahudi. Ya. Dia membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, kata beliau ikhtilaqul ala al khalifati salis. Menciptakan kedustaan-kedustaan terhadap khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan wa ummaluhu dan petugas-petugas beliau. Ya, dia ini di pemerintahan Utsman bin Affan juga beliau dibunuh radhiyallahu taala anhu. Nah, Ya, sehingga dengan sebab pembunuhan terhadap Uthman bin Affan terjadi apa yang terjadi dalam sejarah Islam. Ya, uh, beliau dari keluarga Bani Umayyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sofyan yang pada waktu itu sebagai gubernur di Syam ya dan Ali bin Abi Thalib di Madinah maka ketika Utsman bin Affan meninggal dunia digantikan oleh Ali bin Abi Thalib maka kubu dari Muawiyah bin Abi Sufyan dengan suluhan pengaruh dari mereka ini tadi ya untuk menuntut kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman agar segera menghukum pembunuh dari Utsman ibni Affan. Ya. Mereka menuntut untuk disegerakan mencari pembunuh Utsman ibni Affan dan dihukum dengan hukum yang sesuai. Maka qaddarallahu wa ma sya'afal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada waktu itu tidak langsung bersegera untuk mewujudkan menerima uh, tuntutan tersebut karena kondisi belum memungkinkan. Nah, di masa itu banyaknya orang-orang khawarij yang menyusup di tengah-tengah sof kaum muslimin, para sahabat, untuk menyuluh fitnah. Ya, maka Ali bin Abi Thalib menunda. Maka dengan sebab penundaan itu, ya semakin panas suluhan fitnah dari kaum kaum pemberontak ya yang mereka ini memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak ya yang kalau sesuai dengan apa yang beliau sebutkan di sini Syekh itu tentunya karena sebab pengaruh dari kaum Masuniyah ini tadi ya yang sudah masuk di barisan kaum muslimin khususnya di sini di tengah-tengah para sahabat Ya yakni muncul kelompok khawarij, kelompok syiah, ya. Maka itu tidak lepas dari uh, pengaruh dari uh, apa namanya? lembaga atau kelompok masubiyah ini tadi. Ya, Freemasonry ini tadi. Nah, maka dengan sebab itu terjadi sampai terjadi perang yang masyhur yaitu antara kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, terjadi perang barakallahu fikum, perang Siffin, juga perang Jamal dalam sejarah Islam, ya, dan itu menjadi kenangan yang sepantasnya bagi kaum muslimin untuk mengambil darinya pelajaran yang penting, pelajaran yang sangat besar barakallahu fikum bahwa itu semua tidak lepas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memiliki fikrah untuk memang merusak, memiliki niat yang buruk, yang menyusup di sop-sop kaum muslimin yang mukhlisin. Nah, maka terus barakallahu fikum ya mereka mengencakar hal ini ya maka terbunuhlah Utsman bin Affan. Nah, dan setelah itu bertambahlah fitnah. Ya, muncul kelompok Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, dan muncul kelompok yang lainnya lawannya An-Nawasib ya yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib dari kaum Syiah. Ya. Karena sallallahu Alaihi Wasallam afiyah. Barakallahu fikum. Maka ini semua fitnah. Yang ketiga Taswirul makatib Wakol bil haqa'iq hatta jara ma jara qatlu Utsman. Yaitu juga upaya untuk membuat kedustaan ya dari tulisan-tulisan ya surat-surat dirubah ya merubah hakikat-hakikat yang sesungguhnya. Nah, jadi mungkin ketika seorang mengirim surat, isi suratnya dirubah, dibalik. Nah, maka terjadilah fitnah. Ya, berita-berita dirubah oleh mereka. Nah, ini persis dengan uh, kejadian Husain radhiyallahu taala Ya. Al-Husain radhiyallahu taala di Madinah pada waktu itu ya, beliau yakni setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka terangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid bin Muawiyah di zamannya uh, yaitu Al Husain, sahabat Husain Nah, yang beliau adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib, saudara Hasan, Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau dipengaruhi untuk datang ke Irak. Ya, dalam rangka menentang pemerintahan anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu Yazid bin Muawiyah. Ya, dipengaruhi bahwa kami siap ya untuk menjadi pengikut-pengikutmu yang setia. Ya, kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin yang lebih pantas daripada Yazid bin Muawiyah. Nah, artinya dendam ya, membakar supaya Hussein mewujudkan dendamnya dari ayahnya ya yang dibunuh yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yakni dari lawannya yaitu pihak Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Naam dan masya masyafa'al beliau sebagai manusia biasa, individu sahabat ya, dalam keadaan beliau mendapatkan rekomendasi sebagai uh, sahabat yang dijamin surga yaitu Hasan dan Husain, sayyidah syababi ahli jannah kata Rasulullah, anak pemuda yang calon penduduk surga. Tetapi beliau pribadi sahabat bukan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi salah dengan ijtihadnya. Maka beliau berijtihad untuk memenuhi panggilan kaum Irak yang mengirimkan surat kepada beliau. Nah, walhasil di perjalanan tercium dari Khalifah Yazid bin Muawiyah bahwa Al-Husain datang menuju ke negeri Irak memenuhi panggilan kaum Irak yakni kaum Khawarij. Ya. Walhasil uh, Yazid bin Muawiyah mengutus pasukannya untuk menghalangi perjalanannya. Maka terjadilah ya dengan sebab itu pembunuhan di tanah Karbala. Ya. Uh, dari utusan Yazid bin Muawiyah Nah, pasukannya membunuh uh, sahabat Al-Husain. Nah, barakalafikum dan bahkan mengambil membawa kepalanya di hadapan Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu beliau sangat marah dan tidak menerima dan sebagai tebusan dari dosa beliau beliau melindungi dan menjamin seluruh keluarganya dan ditempatkan di di uh, kenegaraan. Nah, atas jaminan negara ya menjamin kehidupannya dari seluruh keluarga Al Husain radhiyallahu taala anhu. Naam, barakallahu fikum, maka ini semua fitnah. Dan ini merupakan program upaya dari kaum Masuniyah tadi. Kemudian juga di antara butir-butir program mereka ya di masa awal Islam yaitu nasrut tajahum bifuru'ihi al-mukhtalifah min Jahmiyah wa Mu'tazilah wa Qadariyah wa ghairihim hada ila janibil karomita wal batiniya fi nawahi ukhra yaitu menyebarkan pemahaman Jahmiyah ya kelompok Jahmiyah ini banyak beda-beda Jahmiyah Mu'tazilah Qadariyah semua itu masuk dalam pe, apa kelompok tajahum ya asalnya Jahmiyah ini dari seorang lelaki yang bernama Jaham bin Sofwan ya di Masanya Imam Hasan al-Basri tabi'in rahimahullah. Ya, masa setelah sahabat. Nah, Ya. Apa namanya? Jahmiyah ini Jaham bin Sofwan yang menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kelompok yang mengingkari tauhid semua wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah tidak ada. Ya, muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengagungkan akalnya, yang memakai logikanya ya dalam berislam, tidak memakai Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dirubah-rubah. Ya. Ini Mu'tazilah, barakalafikum fikum. Qadariyah ya, juga Qadariyah yang Rasulullah mengatakan majusi hadil ummah, majusinya umat. Karena Qadariyah e, berkeyakinan dengan apa? Eh, bahwa manusia menciptakan amalannya masing-masing. Ya, tidak ditetapkan oleh takdir Allah sehingga mereka disebut qadariyah karena mengingkari takdir. Ya, bahwa manusia ini mampu menciptakan amalannya masing-masing sehingga berarti semua manusia bisa menjadi Tuhan, pencipta. Makanya disebut dalam hadis akhbat minal majusi lebih buruk daripada majusi dalam riwayat majusinya umat ini. Ya, Maksudnya lebih buruk dari Majusi karena Majusi meyakini dua Tuhan saja. Adapun Qadariyah meyakini semua manusia Tuhan, pencipta. Waliyadzubillah. Ya, muncul barakalafikum berbagai jenis-jenis pemahaman, muncul kelompok-kelompok. Ya, sampai kepada pemahaman-pemahaman kelompok sufiyah, batiniyah, karamita wal batiniyah dengan berbagai jenis-jenisnya. Semua ini adalah program ya daripada kelompok Al-Masuniyah atau Freemasonry tersebut. Nah, sudah ada Isya. Nah, masih ada masih cukup panjang para fikum dua poin tetapi cukup panjang. Kita cukupkan insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakalafikum. fikum. Sebelum saya menutup sekali lagi uh, ini semua menjadi uh, pelajaran ya bagi kita, renungan bagi kita bahwa musuh-musuh Islam itu banyak.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 Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.